Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Sebelum kita menjelaskan tentang qawaid fitibai sunnati Rasulillah kaidah-kaidah penting dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyelesaikan dulu pembahasan yang malam yang berkaitan dengan masalah jihad. Kita telah menjelaskan yang berkaitan dengan masalah jihad sampai kepada pembahasan jihad arbabi zulmi wal fusaqi wa ahli bid'ati jihad melawan pelaku kedoliman orang-orang yang fasik dan pelaku bid'ah kita telah jelaskan bahwa berjihad melawan mereka dengan tiga hal pertama dengan hati kedua dengan lisan dan yang ketiga dengan kekuatan kita juga telah menjelaskan beberapa kaidah yang penting yang berkaitan dengan hajrul mubtadi. Pembahasan yang belum kita jelaskan ya. bahwasanya orang yang berhak mentahdir pelaku bid'ah, sahibul bid'ah harus memiliki sifat-sifat sebagai berikutnya. Selain semalam kita telah menjelaskan tentang mengamalkan masalah yang berkaitan dengan hajul mubtadi. Di antara sifat yang harus dimiliki ataupun yang berhak untuk mentahdir pelaku bid'ah yang pertama adalah al-ikhlas. Yaitu ikhlas. Di mana seseorang mengeritik, menegakkan hujah harus berdasarkan karena Allah taala. Kalau Allah taala wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa dalam arti seseorang mentahdir pelaku bidah sahibul bidah bukan tujuan karena dia ingin tinggi derajatnya ataupun naik derajatnya kemudian dasar hikat tapi dengan tujuan-tujuan syar'i yang telah disebutkan kemarin. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ya, al-mutaba'ah syari'ah. Yaitu harus sesuai dengan syariah. Mengikuti syariah. Yang ketiga adalah at-tajarud anil hawa. Ai at-taqwa. at-taqwa ya, tajrud anil hawa takwa tidak disertai hawa nafsu bukan kebencian dan kepentingan pribadi yang dimaksud bukan kebencian yang dasarnya pribadi hisom dati permusuhan pribadi sebagaimana sekarang banyak timbul di kalangan para duat di mana kadang-kadang satu dengan yang lainnya mentahdir bukan karena perbedaan manhaj, bukan karena penyimpangan, akan tetapi semata-mata khisam zat, permusuhan pribadi. Maka orang yang mengamalkan tugas ini adalah orang yang bertakwa dalam arti at-tajarud anil hawa Sifat yang keempat adalah al-khawfu minallah wal wara. Memiliki rasa takut kepada Allah taala dan bersikap wara. Yang dimaksud takut kepada Allah taala apabila seseorang akan mentahdir seseorang maka dia tidak boleh sembarangan menuduh dan sejenisnya harus betul-betul berhati-hati karena dia tidak boleh melakukan mengeluarkan ucapan yang dengannya itu dia akan mendapatkan dosa sebab tentunya ucapan seseorang akan ditimbang sikap seseorang akan dipertanyakan di sisi Allah taala maka tentunya orang yang melakukannya orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Ta'ala dan warok kemudian di antara sifat yang harus dimiliki adalah at-tasabut fi riwayah isdaril hukmi. At-tasabut fi qabla isdaril hukmi yaitu berhati-hati dalam menerima berita sebelum bertindak dan menghukumi. Ya apabila seseorang diriwayatkan pulan kada wa kada, si pulan begini dan begini, maka adalah seorang alim, dia berhati-hati terhadap berita yang disampaikan kepadanya. Adalah takabut, mencari kebenarannya mencari bukti yang benar. Bukan semata-mata didengar dan dia tidak mengetahui tentang kenyataannya. Kemudian diantaranya juga adalah bersikap al-insaf wal-adl. Bersikap adil, insop, dan tidak melampaui batas. Hatta dalam mengeluarkan kalimat. Kalimat yang disampaikan sebagai tahdir kepada pelaku bidah jangan sampai keluar dari batasan-batasan syar'i yang diperbolehkan. Harus sesuai dengan kadar bidah yang dilakukannya, kadar apa yang dilakukannya dari penyimpangan itu. Seseorang tidak boleh sembarangan. Kemudian diantaranya adalah takdirul masolih wal mafasid. Jadi dia ketika akan melakukan harus memprediksi mengetahui tentang maslahat yang akan timbul dan madorot yang akan timbul ketika dia akan melakukan tahdir. Sebab tentunya tahdir wal hajar laisal mujarrad ukubah sebab tahdir dan hajar bukan semata-mata hukuman tapi di belakangnya ada hikmah yang mesti timbul itu hikmahnya telah saya sebutkan empat hikmah yang kembali kepada yang dihajarnya hikmah yang kembali kepada yang menghajarnya hikmah yang kembali kepada kaum muslimin secara umum dan hikmah yang kembali kepada agama. Nah ini semuanya harus diperhatikan oleh semua. Dan yang terakhir diantara disebutkan oleh para ulama an yakuna muwafiqan ma'a maqasidu syar'i. Tidaklah sesuai dengan tujuan syar'i dari diperintahkan tahdir dan hajar. Kemudian dari poin yang ketiga ini dari bab jihad, jihad melawan pelaku bid'ah. Di antaranya adalah tarku mujalasatihim. Seseorang tidak boleh duduk dengan pelaku bid'ah. Sebab tentunya bid'ah ini adalah perkara yang paling berbahaya setelah kekupuran dan kesyirikan. Sehingga Imam Ibnu Qayyim memasukkan darajat yang kedua dari tipu daya syaitan. Setelah kufur dan syirik, maka syaitan mengajak manusia kepada bid'ah. Oleh sebab itu para ulama telah melarang untuk duduk di majelis-majelis ahli bid'ah. Dan kita bisa lihat dalam ucapan para ulama. Salah satu contoh yang telah kita sebutkan tentang kisah Imam Malik rahimahullahu taala bersama muridnya ketika datang seseorang bertanya Ar-Rahmanu ala arsyistawa kaifa istiwa'uhu bagaimana istiwanya faqala al-Imam Malik al-istihwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun wasu'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun Kemudian Imam Malik mengusir orang itu. Kata Imam Malik, al-istiwa maklumul makna. Istiwa maknanya maklum. Ay bimana irtafa'a wa'ala. Yang artinya adalah alin ba'inun an khalqi di mana Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Wal itu majhul. Sedangkan kayfiyah bagaimana Allah itu istiwa, itu majhul. Tidak diketahui sebab Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak menghabarkannya. Wal sualu anhu bidah. Sedang bertanya kayfiyah, bertanya tentang bagaimana, maka itu adalah bidah. Sebab tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya. Wal imanu bihi wajibun. Sedangkan beriman tentang tingginya Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya adalah wajib. Kemudian Imam Malik mengusir orang itu. Karena ditakutkan akan memberikan maborot kepada muridnya. Akan memberikan pengaruh kepada muridnya. Dan di sini satu dalil yang sangat jelas dari amal para ulama tentang tidak bolehnya seseorang mujalasah ma'ahlil bid'ah. Termasuk yang dimaksud dengan orang itu memprediksi tentang madarat dan maslahat dan dia itu memahami tentang maqasidu syar'i. Seseorang harus melihat dirinya sendiri juga ketika dia akan menegakkan tugas yang besar ini di dalam muamalah kemudian dia menegakkan hujjah. banyak tolabul ilmi yang berkeinginan tinggi menegakkan hujjah di depan seorang pelaku bidah yang memiliki kapasitas ilmu Para ulama telah memberikan peringatan la tujadilu ahlal bid'ah. Janganlah engkau bermujadalah dengan ahlu bid'ah. Hal ini bukan berarti mujadalah itu tidak boleh secara mutlak. Berdebat, bermunakosyah dengan pelaku bid'ah tidak selamanya tidak boleh akan tetapi dilakukannya oleh khosatun nas oleh orang-orang yang khusus oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu taala itu tidak dikatakan banyak melakukan mujadalah hanya dalam beberapa kisah saja kenapa karena kalau mujadalah itu dengan pelaku bidah berdebat dengan pelaku bidah, para ulama memberikan peringatan kepada hal ini dikarenakan ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa mabarat. Apabila mujadalah itu disaksikan oleh banyak orang. Oleh banyak orang. Para ulama telah menjelaskan kalau ada dua orang, satu ahlu bidah, satu ahli sunnah. Dia disaksikan oleh kerumunan orang ataupun banyak orang. Maka orang-orang awam itu ketika pelaku bidah itu melontarkan syubhatnya maka itu tidak selamanya akan bisa dihilangkan dari benak dan pemikiran kaum muslimin dengan orang alim itu. Sehingga para ulama mengatakan la turadu syubhah ilama al-bayani ala butlani qaulihi. Sehingga para ulama tidak boleh melontarkan bid'ah melontarkan syubhat kecuali bersama bantahannya. Sebab kalau syubhat itu dilontarkan menggelinding kemudian masuk kepada pikiran kita itu sulit untuk dihilangkan. Sulit untuk sirnanya. Oleh sebab itu para ulama jarang sekali melakukan munaboroh, mujadalah. Sehingga kisah yang sangat mulia Asyih Al-Alim Ibnu Baz rahimahullahu taala pernah diajak untuk berdebat oleh orang Syiah. Maka Syekh rahimahullahu taala menolaknya. Mungkin kalau orang awam mengatakan hadal alim, ini alim, ma'ruf, kok nggak mau diajak untuk berdebat. Dan beliau memilih untuk tidak berdebat. Hal itu disebabkan apa? Karena kemungkinan apabila banyak orang awam yang mendengar dan ketika sampai syubhat dan dia tidak memahami tentang jawaban terhadap syubhat ini, maka yang akan masuk kepada orang itu apa? syubhatnya. Tapi tidak menunjukkan bahwasannya mujadalah tidak boleh. Sebab Abdullah bin Abbas telah bermujadalah dengan orang-orang khawarij. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, kalau antum saya tolibul ilmi di sana ada orang pelaku bid'ah, alim. Yang dinamakan ikomatul hujjah bukan semata-mata antum ngomong ke sana atau mengatakan sesuatu. Tapi harus benar-benar memiliki ilmu, kapasitas ilmu dan mengetahui syubhatnya mereka. Sebab mungkin orang berkendak untuk meluruskan orang lain ataupun dia untuk menegakkan hujah ternyata dia dikalahkan hujahnya kemudian dia kembali kepada bid'ah kembali oleh sebab itu Allah telah berfirman Fattakullaha masata'tum la yukalifullahu nafsan ila usaha talibul ilmi maka dia mesti bersabar dan dia mencari peluang sehingga ia tamatkan al-ilm. Sehingga betul-betul dia memiliki ilmu yang tangguh. Tidak sembarangan. Nah di sini dalam muamalah dengan pelaku bid'ah. Atau seseorang mengatakan dia mendatangi seorang hizbi. Seorang ahlu bid'ah. Seorang hizbiyah. Dari al-hizbi. Kalau antum belum punya kapasitas ilmu. Maka jangan coba-coba untuk menyampaikan hujah. Kemudian bermujadalah sebelum antum tamakun dalam ilmu. Sebab apabila antum belum mampu untuk menjawabnya dan meluruskan tentang pemahaman yang salah yang dimilikinya, maka kadang-kadang menimbulkan kerancuan. Baik semakin bertambahnya pelaku bid'ah kepada bid'ahnya, atau mungkin akan tersimpan dalam benak antum syubhat. Jadi dalam pikiran antum syubhat tersisa, sehingga bawa ke rumah dipikir-pikir kok benar juga yang yang dikatakan tadi. Kenapa? Karena belum mampu dan tidak memiliki jawabannya. Tidak memiliki apa? Penawarnya. Maka ini berbahaya. Oleh sebab itu, para talabatul ilmi yang saya hormati, disinilah ya, kita wajib berhati-hati dengan pelaku bid'ah. Sehingga para ulama rahimahullahu taala sangat memperhatikan tentang masalah ini. Poin yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan jihad al-kufar. Jihad melaku, melawan pelaku kekafiran. Itu jihadul kufar wal munafikin. Poin yang keempat di antara jenis jihad adalah jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir tentunya dalam ayat Al-Qur'an begitu banyak waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatilul musyrikina kafatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Berperang melawan orang kafir dengan empat tingkatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi berperang melawan orang kafir dengan empat tingkatan. Yang pertama adalah bil qalbi, yang kedua wabil lisani. Yang ketiga bil mal. Yang keempat bil yad, bil kuah. Berperang melawan orang kafir itu dengan empat tingkatan. Yang pertama bil qalbi. Bagaimana kita berperang dengan hati? Ai adamu mahabatihim wa bugdihim wa adamu muawanatihim yaitu membenci mereka, tidak mencintai mereka dan tidak menolong mereka. Kenapa menolong dimasukkan kepada hati? Sebab ya muawanah al kufar, alal muslim itu menunjukkan mahabbatuhum, menunjukkan kepada kecintaan kita kepada mereka. Wahada fardu ainin. Dan ini hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sebab kita mengetahui urul iman al kubu filahi wal bugdu fillah. Membenci mereka dan tidak mencintai mereka. Tidak mencintai kekafiran mereka, tidak mendukung kepada kekafiran mereka. Nah, ini merupakan jihad dengan hati. Yang kedua al jihadu bilisan. Al jihadu bilisan. Wahada hakul alim. Liman alaihi ilmu wal barahin wal hujjah. Yang kedua adalah berperang dengan lisan. Maka ini hak orang-orang yang berilmu. Hak para ulama hak orang alim yang memiliki ilmu yaitu dengan cara menegakkan hujjah, menyampaikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan Islam dan dalil yang menunjukkan berjihad melawan orang kafir dengan hujjah, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad ibnu Jabal dan Abu Musa al Asari ke negeri Yaman. Yang keduanya diperintahkan untuk menegakkan hujah. Ya Muad inna kasatati kauman ahla kitabin faliyakun uhum ilaihim syahad. syahad tu Allah ilaha illallah. Wahai Muad, sungguhnya kamu akan mendatangi apa satu kaum dari ahlul kitab, maka jadikan yang pertama engkau ajak dua kalimat syahadah. Nah ini menunjukkan menegakkan hujah. Ya. Dan diantaranya dinyatakan oleh para ulama dalam had ayat yang kemarin disebutkan walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira yang dimaksud wajah wajahiduhum bihi ay Quran, bil hujjati wal barahin, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad dengan hujjah, dengan argumentasi dengan Al-Qur'an. Dan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melakukannya menulis risalah kepada pembesar Rum, menulis risalah kepada pembesar Parsi, dan mengutus Jabir ibnu Abdullah ke Rum menyampaikan ajakan kepada Islam. Bahkan nanti kita akan jelaskan bobit dalam berjihad, jihad tolak. Sebelum mengajak, sebelum diperangi, maka ditawarkan Islam. Ya. Maka yang berkewajiban ini adalah orang-orang alim. Sebab tentunya orang yang ditugasi untuk berdakwah, maka dia memiliki syarat yang utama adalah al-ilmu al ilmu bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wal ilmu bi halil mad'u wal ilmu bi asali bi dakwah sebab orang yang akan berdakwah adalah orang-orang yang khusus orang yang mengetahui Quran dan sunnah orang yang mengetahui kondisi orang yang didakwahi orang yang mengetahui tentang cara bagaimana menyampaikan ilmunya yaitu kaidah dalam berdakwah oleh sebab itu bukan berdakwah itu rihlah perjalanan membawa tikar, membawa alat masak bukan itu nama dakwah. Ya. Sebab Muadz bin Jabal radhiyallahu taala dan Abu Musa Al-Asy'ari diberikan pendidikan tentang apa yang harus disampaikan dan kondisi orang yang akan didakwahi. Bukan orang yang baru insaf dari narkoba ataupun yang lainnya baru sholat dan seterusnya kemudian dia dakwah kemudian berjalan. Ini Toriko Sofia sehingga dia mengatakan ilmu bisa muktasabah dengan ilafat bukan dengan talum bukan dengan cara belajar. Maka dakwah seperti ini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Sebab tentunya orang yang akan menegakkan amar ma'ruf ayakuna aliman bil ma'ruf wa an yakuna aliman bil munkar Orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus mengetahui apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Maka orang yang akan menegakkan dakwah ini mengajak orang kafir kepada Islam. Sebab tentunya apabila Islam digambarkan bukan seperti gambaran Islam yang sesungguhnya akan menakutkan orang lain ataupun membuat lari orang lain. Jadi di sini para tolabatul ilmi ya, sehingga muat adalah pilihan. Abu Musa al-As'ari adalah pilihan. Khiyar, ashabi Rasulillah. Pilihan di antara para sahabat. Ini adalah jihad bilisan. Menyampaikan hujah kepada orang kafir. Yang ketiga adalah al-jihadu bil amwal. Jihad melawan orang kafir dengan harta. Ini adalah bagi orang-orang yang memiliki harta. Siatan siatun filmal yang memiliki keluasan dalam harta dan bisa dilakukan dengan berbagai jalan. Imma apabila telah tegaknya jihad bisaifi piwasina. Apabila jihad itu dilakukan dalam bentuk fisik, maka orang yang memiliki harta mendanai bentuk-bentuk yang diperlukan oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan senjata. Bahkan termasuk memberangkatkan duat memberangkatkan para dai ke tempat-tempat negeri-negeri kafir. Ya, dan tentunya dipilih orang yang akan berdakwah ke negeri kafir memiliki syarat, memiliki tamakun fil ilmi, takwa, ya, ilmu yang mem yang memadai sehingga bisa menolak subhat Kemudian ketakwaannya dilihat orangnya waro ataupun tidak, ya. sebab tidak boleh datang ke negeri orang kafir untuk berdakwah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, sebab nanti akan dirusak pemikirannya dan tidak memiliki kewaruan dan ketakwaan, maka akan mudah digelincirkan dalam maksiat. Sebab tentunya manusia akan digelincirkan dari dua sisi, sisi subuhat wa sahawat, dari pemikiran dan syahwatnya. Atau membuat madrasah-madrasah, membuat majalis ilmi. Ini adalah termasuk melawan orang kafir. Sebab untuk meredam, menolak tentang subuhat, maka diperlukan majalis ilmi yang majelis ilmi itu adalah diperlukan dana. Sebab majelis ilmi itu perlu kepada dana. Mendirikan sekolah, mendanai sekolah, kepentingan-kepentingan dalam merupakan kewajiban. Ini adalah naun minal jihad. Bentuk dari jihad. Orang-orang Harokiyun mereka sempit memahami jihad. Sehingga timbullah orang-orang yang berjihad tidak memahami ilmu. Tidak memahami agama ini. Dan tidak memahami apa yang mestinya ditegakkan. Mereka mengatakan sekarang tidak perlu sekolah. Tidak perlu membuat sekolah. Semua harta harus dihususkan kepada jihad membeli senjata. Dan tentunya ini sebuah penyimpangan dalam memahami tentang makna jihad. Poin yang keempat, yang kita akan sebutkan tafsirnya adalah al jihadu bil quwah. Jihad dengan kekuatan. Ebi seipi wasinan. Jihad dengan tangan. Itu jihad dengan kekuatan. Jihad dengan senjata. Kemudian kalau ditanya apa hukum jihad melawan orang kafir? Maka jawabannya fardu ainin bihasbihi. Fardu ainin bihasbihi. Kalau ditanya apa hukum jihad melawan orang kafir? Nakul fardu ainin bihasbihi. Dia adalah wajib fardu ain. Dengan seukuran kemampuan seseorang. Wahalul mukminin semua mukmin dituntut jihad dengan hatinya. Bagi orang yang memiliki tamakun fil ilmi wal hujah wal barahil, dia berkewajiban untuk menegakkan hujah. Orang yang memiliki harta dia diwajibkan untuk berjihad dengan harta. Wa idhakana indal muslimi kuwah wal kudrah ala jihadi fi sayfi wasinan maka wajib bagi kaum muslimin dan ini tentunya nanti adalah hukumnya fardu kifayah maka dia pun adalah wajib. Nah. Kita akan jelaskan sekarang berjihad dengan tangan. Berjihad dengan tangan, berjihad dengan kekuatan. Nah, wajib bagi orang yang memahami tentang jihad dan mempelajari tentang jihad, yaitu memahami siratu jihadi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan jihad Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, seorang mukmin harus memahami tentang tahapan diwajibkan jihad kepada kaum muslimin. Itu jihad bisayfi wasina. Para ulama mengatakan tahapan jihad yang diwajibkan kepada kaum muslimin yaitu jihad bisaifi wasinan itu ada empat tahapan. Jadi ada empat tingkatan. Ya. Yang pertama marhalatu man'i. Tingkatan dilarang untuk berjihad. Itu yang tidur. jadi sawian. Ya tahapan dilarang untuk berjihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, Tahanlah tanganmu dari berperang, kemudian dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Alam taro ilal ladina qilal kufu aidiakum. Jadi di sini dilarang. Kenapa dilarang? Lehikmatin azimah. Karena untuk hikmah yang sangat agung. Kenapa? Karena para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki kekuatan, yaitu ketika di Mekah Mukarramah. Ketika di Mekah tidak memiliki kekuatan. Maka walaupun pada waktu itu Ammar ibnu Yasir mendapatkan ujian Bilal ibn Rabah, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum diperintahkan untuk menahan tangan-tangan mereka untuk tidak melakukan perang. Ya. Kenapa? Karena apabila melakukannya akan terjadi kemadorotan yang lebih besar. Yang kedua adalah malaharatu idn. Yaitu kondisi dibolehkan. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Yaitu diizinkan. Yaitu diizinkan berperang tapi belum diwajibkan. Bagi orang-orang yang didolimi. Dan ini ketika pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan belum begitu kuat. Marhalah yang ketiga, an yuqatilu man qatalahum. Jadi para sahabat diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Jadi memerangi orang yang memerangi para sahabat, tapi belum diwajibkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190 Yang keempat adalah al-amru biqitali al-musyrikina kafatan. Diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin secara menyeluruh. Nah ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kafatan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, jadi perlu diketahui hikmah adanya marhalah. Adanya apa? Tingkatan. Hal ini berkaitan dengan kuah wal kudratul muslimin. Hal itu berkaitan dengan kekuatan dan keberadaan kaum muslimin dan keberadaan kaum muslimin. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sirah perjalanan Rasul dan para sahabat dalam berperang melawan orang-orang kafir ada empat apa? Marhalah. Nah, hikmah di dalam mempelajari sejarah ini agar kita memahami bahwasannya melakukan jihad harus sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jihad. Dan yang dimaksud bukan berarti kita harus dalam empat marhalah. Akan tetapi dari marhalah ini karena berkaitan dengan kekuatan dan kondisi kaum muslimin. Ditinjau dari madarat dan manfaatnya. Kekuatan yang dimiliki dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kita mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merangi. Kemudian hukum jihad melawan orang kafir dengan kekuatan, dengan tangan. Para ulama mengatakan, hukum jihad melawan orang kafir asalnya adalah fardu kifayah dan menjadi fardu ain dalam salah satu dari yang empat poin. Jadi, kapan jihad melawan orang kafir dengan kekuatan menjadi wajib? Para ulama mengatakan, asal memerangi orang kafir hukumnya adalah fardu kifayah dan menjadi fardu ain apabila masuk di antara salah satu yang lima poin. Saya sebutkan lima ya bukan empat. Dalam tulisan ini lima poin. Apabila masuk kepada salah satu yang lima, maka berarti hukumnya fardu ain. Yang pertama, apabila imam telah memerintahkan. Jadi apabila imam telah memerintahkan. Ini terdapat dalam surat yang ke-9, cari ayatnya. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi, hadis Aisyah, hadis Ibn Abbas dan yang lainnya, faidastanfirtum panbiru. Apabila kamu diperintahkan jihad maka berjihadlah dan masuk kepada ayat atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Jadi apabila imam mengumumkan jihad, wajib jihad, maka seluruh kaum muslimin apabila diumumkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di negeri itu, maka wajib kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan jihad. Dan apabila tidak, maka dia asi, dia durhaka. Yang kedua, apabila dia berada dalam medan pertempuran. Ya, apabila dia berada dalam medan pertempuran, udah masuk, maka dia tidak boleh minggat, tidak boleh kabur. Sebagaimana dijelaskan dalam surat yang ke-8 ayat 15 ayat 16-nya. Jadi kalau udah di dalam peperangan tidak boleh keluar kecuali untuk membuat hilah, tipu daya kepada orang kafir. Yang ketiga, apabila negeri diserang musuh. Apabila negerinya diserang oleh musuh. Jadi apabila orang kafir masuk ke negara kita, maka orang yang berada di tempat itu dan sekitarnya diwajibkan untuk mengusir orang kafir itu Itulah yang dinamakan dengan jihad difa. Jadi jihad yang sifatnya defensif bukan ofensif. Jihad difa. Kemudian yang keempat Apabila dia dibutuhkan dan tidak ada yang lain yang bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Para ulama dan imam Syekh bin Utsaimin rahimahullah telah memberikan contoh apabila berperang menggunakan tank baja atau menggunakan kapal terbang dan tidak ada yang mampu kecuali antum untuk menggunakan alat itu. Ya. Maka bagi antum hukumnya menjadi fardu ain sebab tidak akan terjadi tegak jihad kecuali dengan adanya orang ini. Dan itu hukumnya fardu ain. Yang kelima, apabila orang secara khusus ditunjuk imam. Jadi imam menunjuk pulan wa pulan jihad. Ya. Maka menjadi wajib baginya. Menjadi wajib baginya. menjadi wajib baginya. Maka selain yang lima ini, maka hukumnya fardu kifayah. Yaitu jihad tolak. Jihad tolak, yang dimaksud dengan jihad tolak, jihad yang tujuannya meminta agar orang kafir masuk Islam. Maka asalnya fardu kifayah. Asalnya adalah fardu kifayah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan jihad ini kuaid muhimmah fil jihad. Kaidah-kaidah yang penting dalam berjihad kepada Allah taala yaitu yang dimaksud di sini jihad tolab. Yang dimaksud di sini adalah jihad tolab. Dua kaidah yang pertama ini adalah merupakan kaidah yang sangat penting dan ini adalah merupakan seluruh syarat dalam ibadah. Kaidah yang pertama, kemudian kedua al-ikhlasu wal mutaba'ah. Jadi kaidah yang pertama dan yang kedua, ikhlas yang pertama, yang kedua adalah mutaba'ah. Dan saya tidak akan memperpanjang kaidah yang pertama dan kedua ini. Sebab seluruh ibadah wajib disyaratkan dua perkara. Kaidah yang ketiga yang kita akan bicarakan. Hendaklah ada dalam kaum muslimin kekuatan, kemampuan. Itu an yakuna ladaihil muslimin al-qudratu wal istita'ah. Qudrah dan istita'ah. Dan saya telah menyebutkan di sini ya, kaidahnya. Nah, para talabatul ilmi yang saya hormati, Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya jihad diwajibkan dengan kudroh dan istitoah. Jadi berjihad melawan orang kafir, menuntut orang kafir masuk Islam dengan menggunakan senjata, maka mestilah dengan memiliki kudroh, kemampuan. Kita akan sebutkan beberapa ayat. Pertama ayat yang umum yaitu surat Al-Anfal Wa Wa'idulahu mastata'tum min kuwah. Kemudian dalil yang kedua adalah marhalah yang empat tadi menunjukkan bahwa tidak diwajibkan jihad sehingga kaum muslimin memiliki kuah. Jadi kenapa ketika di Mekah tidak diwajibkan jihad dengan tangan? Kenapa ketika pas datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah tidak langsung diperintahkan jihad dengan tangan? Hal itu menunjukkan bahwa di antara syarat di dalam berjihad mesti adanya al-quwah, kekuatan. Demikian juga ayat-ayat yang umum. Fatakullaha masata'tum. La yukalifullahu nafsan ila usaha. Seluruh dalil ini menunjukkan bahwasanya mesti ada kekuatan. Dan kekuatan ini apa yang mesti dipersiapkan oleh kaum muslimin? Para ulama menjelaskan kuah ada dua. Kuah imaniyah wa kuatu al-madiyah. Eh, kuah maknawiyah wa kuatul madiyah. Kekuatan yang harus dimiliki orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan maknawi. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan secara material. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan, wa'idullahu mastata'tum min kuwah. Adapun yang dimaksud dengan kuah maknawiyah ala wahia at-taqwa. Tiada lain adalah takwa. Dan di antara syarat takwa ada tiga. Yang mesti dimiliki oleh para mujahidin. Jadi para mujahidin yang akan berperang harus memiliki tiga syarat utama yang berkaitan dengan takwa. Yang pertama adalah tauhid wal iman. Tauhid yang benar, akidah yang benar. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yang ketiga adalah ilmu. Kenapa wajib dimiliki tiga hal ini? Sebab Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemenangan ilali ahli tauhid. Sebab tidak akan diberikan kemenangan para tentara ini, pasukan kaum muslimin kecuali bertauhid. Yang kedua, ahlu itiba, orang yang mengikuti sunnah. Yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu. Banyak ayat di antaranya firman Allah Ta'ala wa'adallahu ladina amanu wa amilus wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus salihat. la yastahifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakinana lahum dinahum alladhi irtadolahum. wa la yubadina lahum min badi khawfihim amna ya'budunani la yusriku nabi syai'ah. Kemudian yang kedua mutaba'ah. Wa ja'ilul amanu Faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Afwan, wajailul ladzina taba'uka faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dalam surat Ali Imran. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan ilmu lihat dalam sejarah Tolut yang membebaskan kaum Bani Israel ketika dijajah oleh Jalut. Apakah Allah Ta'ala memilihkan seorang raja yang banyak hartanya? Allah Ta'ala memilih seseorang yang bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi. Yang kuat dalam ilmu dan kuat dalam jasadnya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya mujahid hendaklah dia memiliki ilmu. Dia berdasarkan ilmu, mutaba'ah dan ahli tauhid. Sungguh ini telah dipraktekkan oleh Nabi dan oleh para ulama, oleh para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakhirkan pengingkaran kepada orang yang ia talabat sabi syirki, orang yang di situ akan tercampur dengan syirik ketika dalam perang Hunain. Tidak seperti kaum Harokiyun mengatakan kita kumpulkan dulu untuk kekuatan. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang mengatakan ij'alana data anwatin kamalum datu anwat, maka dengan begitu cepatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari terhadap perbuatan para sahabat yang baru masuk Islam dengan ucapan yang mendekati kekupuran itu. Maka langsung diingkari. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya seandainya pasukan itu dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Taala bergantung kepada pohon-pohonan itu maka tidak akan menyebabkan mereka menang bahkan menjadi penghalang kemenangan. Dan saya telah sebutkan tentang kisah yang sangat azim yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika kaum Tatar menyerang Syam. Ya, itu di Pak. Di mana orang-orang Tatar masuk ke negeri Syam dan menjajah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menegakkan jihad dan tidak mengangkat bendera jihad sehingga membetulkan orang-orang yang guasa dengan penghuni kubur. Sebelum dia mengatakan seandainya kami mengangkat bendera jihad. Dan orang-orang yang meminta kekuburan berada di belakangku. Maka tentunya mereka akan menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Dia mengatakan, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingati 50 orang yang diperintahkan untuk diam di Bukit Uhud, kemudian mereka maksiat kepada Allah Taala dan kepada Rasulnya, kemudian Allah Taala memberikan ikob dengan kekalahan pada marhalah yang kedua dari perang Uhud. Maka bagaimana jika seandainya orang-orang yang berisi gosa dengan selain Allah itu berada dalam pasukan jihad, maka sungguh mereka akan menyebabkan kekalahan. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika pertama kali akan menegakkan jihad, hatta itu jihad dipa, jihad dalam bentuk mengeluarkan orang-orang kafir dari negara Islam. Maka beliau mengatakan, maka aku dan orang-orang yang sepemikiran denganku menegakkan tentang hujah larangan tentang tidak boleh berisi gosah kepada penghuni kubur tapi hanyalah berisi gosah meminta berdoa hanya kepada Allah taala sehingga tatkala kami melihat telah perubahan kaum muslimin maka kami pun menegakkan jihad dan beliau mengatakan demi Allah aku mendapatkan kami mendapatkan kemenangan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya lihat Sul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, apabila akan memberangkatkan bala tentaranya, maka mereka mewasiatkan dengan takwa. Sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan kuah al maknawiyah Oleh sebab itu, tentara-tentara kaum muslimin ataupun pada intinya kaum muslimin semuanya harus memiliki ini. Sebab inti pertolongan Allah Ta'ala apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Walayan surunallahu mayan suruh. Yang kedua adalah kuah hisyah. Ay kuah madiyah. Kekuatan yang berkaitan dengan materi. Para ulama menjelaskan ini ada dua. Kuatul basyariah, Kuatul askariah. Kekuatan individu kaum muslimin. Di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan beri motivasi orang-orang yang beriman untuk berperang sehingga satu berbanding sepuluh kalau tidak satu berbanding dua ya. ini dari segi kuah jasa dia yang kedua adalah kuah yang berkaitan dengan askaria di mana apabila mereka memiliki satu peralatan perang maka paling tidak kita harus mendekati apa yang dimiliki oleh mereka sebab tidak mungkin kita akan mengalahkan mereka. Walaupun tidak mesti sebanding. Para talabatul ilmi yang saya hormati, ini rahasia. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak memerintahkan perkara yang besar ini, kecuali apabila kaum muslimin punya kudrah. Kita tidak diperintahkan haji kalau kita tidak memiliki harta untuk berangkat haji. Kita tidak diperintahkan sholat kalau berdi, apa untuk berdiri, kalau tidak mampu untuk apa? Berdiri. Demikian juga jihad tidak diperintahkan dengan tangan apabila kaum muslimin tidak memiliki kuah. Ini kaidah. Sehingga tidak sesat dan menimbulkan malapetaka. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat kalau disebutkan oleh para ulama di antara perkara yang sangat penting ya, bahwasanya tidak ada jihad tolak kecuali setelah ditawarkan Islam jizyah kemudian baru perang jadi di sini perlu diketahui bahwa jihad tolak itu diawali dengan tawaran. Yang pertama Islam, yang kedua jizyah, yang ketiga adalah perang. Jadi artinya tidak diperangi kaum muslim, kaum kufar sehingga disampaikan kepadanya dakwah Islam, ditawarkan kepadanya Islam, jizyah atau perang. Dan ini telah jelas ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Seperti dikatakan kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu. Ya, ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka menerima, ajarkan kepada mereka sholat, ajarkan kepada mereka zakat. Apabila mereka menolak dari Islam, maka tawarkan jizyah. Apabila menolak, baru apa? Berperang. Jadi sini kaidah penting bahwasanya jihad itu tidak dilakukan perang dengan tangan kecuali setelah disampaikan apa? hujah. Dan tentunya telah saya sebutkan tadi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus risalah kepada pembesar Rum dan Parsi. Kemudian di antara kaidah pentingnya juga tidak diperangi satu daerah yang di situ ditegakkan sholat dan dikumandangkan azan. Jadi apabila syiar Islam itu telah tegak, maka tidak boleh diperangi. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan memerangi satu kampung maka diakhirkan sehingga mendengar waktu azan. Apabila terdengar suara azan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengurungkan tujuan utamanya. Dan hal ini menunjukkan orang-orang yang melakukan penamaan jihad dengan pemboman dan sejenisnya di negara-negara Islam yang jelas-jelas di situ telah tegak syiar-syiar Islam, maka betul-betul mereka itu menyalahi dalam bentuk hakikat jihad. Ini bentuk dalam hakikat apa? jihad. Seperti apa yang terjadi. Sebab kalaupun ditakdirkan benar, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda, maka melakukannya bukan di tempat-tempat kaum muslimin. Harusnya di negara-negara kafir dan itu pun tidak boleh tanpa kaidah yang benar menunjukkan batilnya adalah dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apabila akan menyerang suatu kampung, maka didengarkan suara adannya. Apabila terdengar suara adan, kumandangan adan menunjukkan di situ telah tegaknya syariat Islam, tegaknya syiar Islam. Dan ini adalah pendapat para ulama yang menunjukkan bahwa yang dimaksud daulah Islam, negara Islam adalah negara yang di situ tegak syiar-syiar syariat Islam. Tegak sholat berjamaah, tegak Jumat, dan kaum muslimin melakukan syiar-syiar tanpa ada tekanan bahkan kaum muslimin yang memberikan tekanan kepada selainnya. Kemudian kaidah yang selanjutnya dari kaidah jihad tolab ini tidak ada jihad tolab illa al iman. Jadi tidak ada jihad tolab kecuali bersama imam. Jadi imam kaum muslimin. Jadi tidak boleh dilakukan jihad kecuali bersama imam. Dan tentunya ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, berdasarkan ijma para ulama. Di Al-Quran dan Sunnah. Adapun Quran, bentuk umum yang ada dalam surat An-Nisa, yaitu ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum dan ayat yang lainnya yang mengatakan kalau mereka kembali kepada ulil amri minkum, maka mereka yang mengetahui tentang istimbat yang benar. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, faidah sanfirtum fanfiru. Apabila kamu diperintahkan jihad maka berjihadlah. Dan ini telah dikatakan oleh para ulama. Rahimahullahu taala seperti dikatakan oleh Al-Imam atau Hawi rahimahullahu taala, al-hajj wal jihadu madiyani ma'al ulil amri minal muslimina birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai'un wa la yanqusuhuma. Dia berkata, sesungguhnya haji dan jihad itu berlalu ataupun tegak keduanya bersama Amirul Mukminin, para pemimpin kaum muslimin baik pemimpin itu adalah orang yang baik ataupun fajir sampai hari kiamat. Dan ini seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan, wa amrul jihadi maukulun ilal iman. Dan perkara jihad ini itu diserahkan kepada iman. Jadi jihad tidak boleh sendirian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan apabila jihad dilakukan oleh individu oleh kelompok kaum muslimin tertentu maka itu bukan jihad yang syar'i tapi itu adalah hukumnya jihad yang bid'i. Sebab hukumnya adalah mukhalafah ala kitabillah wa sunnati rasulillah wa aqwali salafil ummah. Jadi itu tidak tidak benar. Nah, itu diantara kaidah yang sangat penting. Kaidah yang selanjutnya hendaklah sesuai dengan tujuan syar'i. I. Hendaklah sesuai dengan tujuan syar'i. Tujuan jihad seperti saya jelaskan ada dua. Yang pertama menolak kemadorotan dari orang kafir terhadap kaum muslimin. Menjaga jasad kaum muslimin. Yang kedua adalah untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Menjaga agama sehingga tegaknya kalimat Allah Ta'ala. Maka kalau kita mendapatkan orang mengatakan jihad, tapi ternyata membuat kemadorotan secara umum kepada kaum muslimin dan negara-negara Islam, seperti apa yang kita lihat sekarang pemboman-pemboman yang dilakukan oleh para pemuda kaum muslimin, ya, itu tidak mendatangkan maslahat, bahkan menyebabkan banyak negara Islam dan kaum muslimin semakin mendapatkan fitnah seperti jadi terjajahnya ataupun dikuasai kembali oleh orang-orang kafir negara Afghanistan yang tadinya telah dikuasai oleh kaum muslimin dan yang lainnya dan terjadinya kesulitan bagi orang atas sekarang kalau kita akan sekolah ke Madinah kesulitan tidak bisa adanya mukobalah di negara-negara Islam yang lain, di Indonesia ataupun yang lainnya. Orang yang akan belajar di sana mesti datang ke Madinah langsung. Kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya fitnah. Mereka menamakan jihad, akan tetapi buahnya adalah fasad. Buahnya kehancuran. Nah, oleh sebab itu para pemuda yang hormat indahlah jihad ini dilakukan sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala mewajibkan jihad. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan jihad ketika di Mekah. Kenapa? Karena kaum muslimin lemah, tidak memiliki kemampuan, maka diperintahkan sobar. Diperintahkan berjihad dengan hujah, dengan argumentasi. Jadi para tolabatul ilmi ini kaidah-kaidah yang sangat penting dalam berjihad. Di dalam berjihad. Nah, barangkali ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam menegakkan jihad bahwasanya jihad itu tidak boleh ya, sembarangan melakukannya. Ya. Harus mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan syar'i. Allah Ta'ala mewajibkan tentang jihad ini. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, para tolabatul ilmi yang saya hormati, bahwa kita beramal, melakukan amal Islam ini, harus dengan bimbingan para ulama sehingga tidak menyimpang. Barangkali sampai di sini pembahasan jihad dan kita akan lanjutkan nanti dengan pembahasan yang berkaitan dengan sunnah dan istirahat sekitar lima menit.